Orang yang puasa tapi meninggalkan sholat tidak sah puasanya. Ya, kita telah ketahui orang yang puasa tapi meninggalkan sholat tidak sah puasanya. Lalu gimana orang yang sholat pada bulan Ramadan tapi di lain bulan dia meninggalkan sholat? Gimana puasanya sah atau tidak? Ya, perbuatan kekafiran, ya, perbuatan kekafiran dapat menghapus amalan-amalan soleh. Ya. Perbuatan kekafiran dapat menghapus amalan-amalan soleh. Ya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Lain asyrakta layahbatanna amaluka walatakunanna minal khasirin. Kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalan-amalanmu dan kamu termasuk orang-orang kafir yang merugi. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Andaikan mereka melakukan kesyirikan, maka terhapuslah amalan-amalan yang mereka kerjakan. Ini perbuatan kekafiran, ya. Dikiaskan pada semua bentuk kekafiran yang lainnya. Apabila seorang melakukan kekafiran, terhapus semua amalan-amalan yang pernah dia kerjakan, ya. Maka solusi baginya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya.